Di antaranya adalah yang pertama islahul aqidah pembenahan akidah atau ideologi dan keyakinan kemudian yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta menampakkan sikap taat dan mendengar kepada waliul amri pemerintah Selanjutnya yang ketiga adalah syukrun ni'mah. Senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan berikutnya yang keempat adalah al-bu'du 'anidz wal ma'asi. Menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa kemaksiatan dan keamanan serta kedamaian adalah dua hal yang tidak akan pernah menyatu selama-lamanya. Jika kita menghendaki negara kita menjadi negara yang aman, negara yang penuh dengan kedamaian, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menyadarkan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa menjauhi kemaksiatan dan dosa. Karena dosa dan kemaksiatan merupakan satu perkara yang dapat menghilangkan nikmat keamanan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Dalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di Quran surat Al-Anfal. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat, menghilangkan suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sampai kaumnya itu sendirilah yang menjadi atau yang menyebabkan hilangnya nikmat tersebut. Maka agar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa keamanan dan kedamaian tetap kita rasakan, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Selanjutnya yang kelima adalah anna tadzakkar ni'matal amni daiman wa nashkurallah 'alaiha. Yang kelima hendaknya kita selalu mengingat nikmat keamanan dan kedamaian ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita balas dengan rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah, "Fa idza amintum fadhkurullah." Jika kalian ada dalam kondisi aman, kondisi damai, maka ingatlah oleh Allah Subhanahu ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kalian segala perkara yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Jadi, upaya kita untuk menjaga keamanan dari segala hal yang merongrongnya, baik komunis radikal atau radikalisme kemudian juga liberalisme adalah dengan selalu ingat akan nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan bangsa Quraisy dengan nikmat keamanan dan kedamaian, Allah kemudian mengharapkan dari mereka agar beribadah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka bangsa Quraisy itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya yang keenam adalah ta'rifun nas billah wa takhwifuhum min iqabihi mengenalkan seluruh manusia mengenalkan seluruh manusia kepada Allah Azza wa Jal dan menanamkan rasa takut dalam diri mereka kepada ancaman dan siksa Allah Azza wa Jal dengan adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal takut akan azabnya, takut akan siksanya maka akan lahir sifat muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal akan mewujudkan keamanan dan kedamaian. Bila setiap orang rasa takutnya tinggi kepada Allah Azza wa Jal, kemudian perasaan merasa diawasinya oleh Allah Subhanahu wa taala juga tinggi, maka akan membuatnya berhati-hati ketika berucap maupun ketika melakukan satu perbuatan. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan dan keamanan. Yang ketujuh adalah al-hirsu ala ta'limil muslimin umur dinihim. Kita hendaknya bersungguh-sungguh untuk mengajari kaum muslimin urusan urusan agamanya. Tujuan utama dari sebuah ilmu itu adalah menggiring semua manusia agar berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ketika semua manusia berpegang teguh dengan baik kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari segala macam fitnah karena tidak ada solusi terbaik jalan keluar terbaik dari sebuah fitnah fitnah apapun itu selain dari at-tamassuk bil kitab was sunnah berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah mengatakan al-ilmu maqala Allah wa qala rasuluhu. Yang disebut dengan ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita katakan tadi bahwa tujuan utama dari sebuah ilmu adalah agar semua manusia berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanu rahimakumullah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan wa idza baharal al-ilmu fi baladin au mahallatin qalla syarru fi ahliha apabila ilmu itu nampak kentara kelihatan di sebuah negeri atau di sebuah wilayah qalla syarru fi ahliha maka akan sedikit terjadinya kejelekan yang dilakukan oleh penduduknya wa idza khafiya ilmu hunaka dhahara syarru wal fasad dan sebaliknya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala apabila ilmu tidak kentara, apabila ilmu tidak kelihatan, apabila ilmu tersembunyi, sedikit sekali orang yang mau mempelajari ilmu agama, wal fasad, maka akan nampaklah kerusakan dan kejelekan. Oleh karenanya di tempat yang lain Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al al jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal dari segala bentuk kerusakan dan kejelekan. Jika ilmu nampak di sebuah negeri, maka akan sedikit kejelekan yang ada di dalamnya. Dan sebaliknya, apabila ilmu tidak nampak, tidak kelihatan di sebuah negeri, maka kerusakan dan kejelekannya akan nampak banyak. Oleh karena itu, upaya kita untuk membendung arus komunisme Radikalisme dan liberalisme salah satunya adalah dengan menyadarkan seluruh kaum muslimin khususnya kepada betapa pentingnya mempelajari ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu agama seseorang akan selamat dari segala macam fitnah. Ikhwanu rahimakumullah. Berikutnya Yang kedelapan adalah al-muhafadzatu ala uqulil muslimin min kulli ma yufsiduha. Menjaga dengan segenap kemampuan akal-akal dan pemahaman kaum muslimin min kulli ma yufsiduha dari segala hal yang dapat merusaknya. Jika kita ingin menjaga nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita ingin menyelamatkan bangsa ini dari kejahatan komunisme, liberalisme dan radikalisme. Salah satu upayanya adalah dengan menjaga akal kaum muslimin, menjaga pemikiran kaum muslimin dari segala hal yang membahayakannya dan yang dapat merusaknya. Perkara-perkara yang dapat merusak akal dan dapat merusak pikiran itu ada dua. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kalau yang sifatnya kelihatan seperti minuman-minuman keras. Ini adalah satu hal yang bisa merusak akal manusia. Kemudian juga perilaku-perilaku menyimpang. Ini juga termasuk perkara yang bisa merusak akal manusia. Adapun yang tidak kelihatan adalah al-afkaru al-munharifah. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang pemahaman pemahaman yang menyimpang kalau kita sederhanakan maka perkara yang bisa merusak akal dan pikiran bisa jadi syahwat bisa jadi syubhat kalau syahwat ini kaitannya dengan segala macam bentuk kemaksiatan minum minuman keras berzina perilaku-perilaku yang menyimpang adapun syubhat ini kaitannya dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Maka menjaga akal dan pikiran khususnya kaum muslimin adalah sebagai bentuk menjaga mereka dari bahaya radikalisme, bahaya komunisme dan juga liberalisme. Ikhwanuddin rahimakumullah untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga nikmat keamanan, nikmat kedamaian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sekali-kali kita merusaknya dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, dengan ideologi-ideologi dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kita harus menjaga akal kita, kita harus menjaga pemikiran kita, kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita secara umum. Dan ini butuh kepada kesungguhan, butuh adanya kerjasama, butuh adanya ta'awun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan sekali-kali bekerja sama bahu membahu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Upaya kita untuk menjaga negara dan kaum muslimin dari bahaya komunisme, bahaya liberalisme dan bahaya radikalisme adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh setengah-setengah kita harus mengorbankan pikiran kita, kita harus mengorbankan waktu kita, apa yang kita mampu untuk menjaga kaum muslimin, menjaga negara ini dari hal-hal yang membahayakan, maka mesti kita lakukan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbaiki akhlak, memperbaiki keyakinan, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan rasa takut dan murokobah kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya semua kita sudah sadar tentang betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Tidak ada hal yang perlu untuk kita takutkan karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Intan surullah yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan menolong kalian. Ihfazillah yahfazka sebuah nasihat yang agung yang pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada anak pamannya sahabat Ibnu Abbas. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah azza wa jalla akan menjagamu. Tidak ada hal yang perlu untuk kita takutkan dari kebangkitan komunis, kebangkitan kaum radikal, kebangkitan liberal jika kita dekat hubungannya dengan Allah azza wa jalla. Jika kita menjaga agamanya, jika kita mengamalkan sunnah, jika kita menegakkan tauhid, memurnikan seluruh peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah senjata kita, inilah upaya kita dalam menyelamatkan kaum muslimin, bangsa dan negara ini. Ihfadillah yahfadka tajid tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah Azza wa Jal bersamamu. Semua berjalan atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya yang kesembilan adalah bahwa kita harus sama-sama menyadari keamanan bangsa, keamanan negara, keamanan kaum muslimin khususnya adalah masluiyatul jami. Tanggung jawab semua. Semua kita terlibat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu firman-Nya bahwa Tidak akan pernah ada yang disebut dengan keamanan tanpa adanya keimanan. Kalau keamanan menjadi tanggung jawab kita bersama, maka menjadi tanggung jawab kita pula meningkatkan kualitas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada keamanan tanpa keimanan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Dan keimanan mereka tidak dikotori dengan kezaliman dalam bentuk apapun termasuk yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah amn Mereka itulah yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan hidayah. Jadi benar bahwa tidak ada keamanan tanpa keimanan. Ada keimanan, maka disitulah ada keamanan. Iman dan aman adalah hal yang keduanya saling berkaitan. Tidak mungkin kita berharap, kita berupaya terciptanya keamanan, terciptanya kedamaian di negeri ini. Sementara kita melupakan Allah Azza wa Jal. Sementara kita tidak meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Semakin tinggi, semakin baik kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jal, maka akan semakin dekat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penting untuk kita ingatkan juga bahwa keamanan dan kedamaian adalah sesuatu yang membawa kesejahteraan. Kesejahteraan dan kenyamanan kita bersama. Dengan adanya keimanan, eh, dengan adanya keamanan dan kedamaian, darah akan terlindungi. Dengan adanya keamanan dan kedamaian, harta benda, kehormatan juga terlindungi. Semua akan merasakan nyaman hidup sebagai warga negara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hijr, "Udkhuluha bisalamin aminin." Ini disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Kata Allah, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah kalian ke surga dengan penuh kenyamanan, penuh keamanan dan kesejahteraan. Allah jamin bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah mereka akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Karena kenyamanan, keamanan adalah sesuatu yang bisa melegakan hati dan menyejukkan pandangan mata. Ikhwan fiddin, kaum muslimin, rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan man asbaha aminan fi sirbihi barang siapa yang merasa aman di dalam rumahnya merasa aman terhadap dirinya, merasa aman terhadap keluarganya, wa'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, wa indahu yaumihi, memiliki bekal dalam mengarungi kehidupan sehari-harinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faka'annama izat lahud dunia. Seolah-olah dunia telah dipikulkan jadi tidak ada nikmat yang paling besar setelah Islam kecuali nikmat al-aman, nikmat keamanan, nikmat kedamaian. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam bisawab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu